Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang ini ingin kita bahas tentang akhlak pemimpin. Pada masa sekarang yang dibutuhkan adalah ah, pemimpin yang punya akhlak, akhlak yang baik, karakter yang kuat. Oleh karenanya ingin saya kutip pidato yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq waktu Khalifah Abu Bakar dilantik menjadi Khalifah. Sesudah dilantik menjadi Khalifah, beliau menyampaikan pidato. Pidato yang berisi poin-poin bagaimana seharusnya akhlak seorang pemimpin. Bagaimana seharusnya karakter seorang pemimpin. Abu Bakar al siddiq mengatakan ayyuhan nas qad wullitu alaikum walattu bi khairikum wa in ahsantu fa'inuni wa in asaktu faqawwimuni as-sidqu amanah wal kizbu hiyanah الضعيف fikum قوي indi حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ منه إن شاء الله أتيعوني ما أطعت الله ورسوله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم Ini kalimat-kalimat yang dikemukakan oleh Khalifah Abu Bakar as Kalimat yang sangat padat muatannya. Apa artinya? Ini saya e, dari buku yang juga saya tulis, yaitu Bekal Menjadi Pemimpin. Wahai sekalian manusia, kalian telah sepakat memilihku sebagai khalifah untuk memimpinmu. Aku ini bukanlah yang terbaik di antara kamu. Maka bila aku berlaku baik dalam melaksanakan tugasku, bantulah aku. Tetapi bila aku bertindak salah, betulkanlah. Berlaku jujur adalah amanah berlaku bohong adalah khianat. Siapa saja yang lemah di antaramu akan kuat bagiku. Siapa saja yang lemah di antaramu akan kuat bagiku sampai aku dapat mengembalikan hak-haknya. Insya Allah. Siapa saja yang kuat di antaramu akan lemah berhadapan denganku sampai aku kembalikan hak orang lain yang dipegangnya. Insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila aku tidak lagi, apabila aku tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajibanmu untuk taat kepadaku dari kalimat-kalimat yang dikemukakan oleh Abu Bakar Al siddiq ini tercermin ada tujuh sifat yang menjadi akhlak seorang pemimpin atau tujuh karakter seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan di dalam memimpin. Yang pertama adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati rendah hati. Dia tidak merasa sebagai orang yang paling baik. Meskipun dia dipilih menjadi seorang pemimpin, dia merasa tidak menjadi orang yang paling hebat. Makanya kata Abu Bakar siddiq aku ini bukanlah yang terbaik di antara kamu. Maka seorang pemimpin yang tawadu itu sangat bagus jangan sombong. Sudah banyak pemimpin yang sombong. Ada raja yang sombong, tapi berakhir dengan tragis. Sejarah mencatat dulu ada Fir'aun yang sombong. Luar biasa kesombongannya, tapi meskipun dia hebat, dia kuat, kalau dia sombong, ternyata dia menjadi pemimpin yang sangat takut itu kalau pemimpin sombong, dia jadi sangat takut. Bayangkan orang seperti Fir'aun yang sombong itu ternyata takut kalau-kalau di antara bayi-bayi yang dilahirkan zaman sekarang itu nanti kelak ada yang menggantikan dia menjadi pemimpin menggantikan dia sebagai pemimpin. Akhirnya apa? Dia keluarkan suatu kebijakan yang mencerminkan ketakutan yang luar biasa. Apa ya kebijakan yang dia keluarkan? Mulai sekarang kalau ada bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh, harus dikubur hidup-hidup. Maka didata, ibu-ibu yang hamil itu didata kalau zaman sekarang. Kalau bahasa sekarang itu didata. Berapa bulan lagi dia e, melahirkan. Nanti kalau melahirkan akan ditanya. Nah, dibuat perjanjian lah semacam itu. Mau menguburkan sendiri, apa nanti mau dikuburkan saja oleh petugas-petugas. Kira-kira begitu. Ketakutan yang luar biasa ini kebijakan. Tapi tidak semua ibu mau menurutinya. Seorang ibu kemudian justru sesudah melahirkan bayi laki-laki, bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Kita tahu ceritanya, bayi ini justru diambil oleh istrinya Fir'aun, lalu dia masuk sampai kemudian besar, Lalu dia dulu sesudah diambil itu diberi nama dengan Musa. Itulah cerita Nabi Musa. Ketakutan yang luar biasa dari seorang pemimpin yang sombong. Maka pemimpin itu harus tawadu seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. At-tawadu la yazidu illa rifatan. Fatawadu'u yarfa'kumullah. Begitu kata Rasul dalam hadis riwayat Zailani. tawadu tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajatnya. Oleh karena itu tawadulah kamu, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Jadi kalau kita sombong derajat jadi rendah, kalau kita tawadu derajat jadi tinggi. Itu satu. Yang kedua, Abu Bakar as menyebutkan karakter seorang pemimpin itu dia mau menjalin kerjasama dengan siapapun. Tentu saja dalam kerangka kebaikan. Maka beliau kan mengatakan tadi, Wa in ahsantu nuni Apabila aku ini berlaku baik, bantulah aku. Jadi, seorang Abu Bakar al siddiq sudah menyebutkan bahwa dia siap dan memang dia ingin menjalin kerjasama dengan semua pihak. Bantulah aku. Nah, tentu saja bantu membantu ini bukan dalam hal-hal yang tidak benar. Kerangka tolong menolong kerjasama dalam kepemimpinan itu adalah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu yang kedua, tolong menolong kerja sama. Sehebat apapun seorang pemimpin, dia tidak bisa bekerja sendirian. Dia tidak bisa bekerja sendirian. Bepergian aja dia nggak bisa sendirian. Nah, apalagi pemimpin zaman sekarang. Nah, jarang pemimpin zaman sekarang itu yang jalan sendirian. Kalau dulu uh, Umar bin Abdul Aziz misalnya dia jalan sendirian. Meskipun dia seorang khalifah, jalan sendirian. Abu Bakar As-Siddiq jalan sendirian. Umar bin Khattab jalan sendirian. Kalau lagi ada keperluan-keperluan dia jalan sendirian. Umar bin Abdul Aziz misalnya, dia datang ke pasar. Dia ingin mengecek kondisi pasar, suasana pasar, keadaan harga-harga di pasar. Dia datang sendirian. Tanpa pengawal-pengawal. Dia memakai pakaian yang sederhana sebagaimana umumnya orang kalau mau pergi ke pasar. Pasarnya bukan mall tapi pasar tradisional katakanlah Umar bin Abdul Aziz hanya pakai kaos oblong Makanya ketika sampai di pasar tidak ada orang yang mengenalinya. Dikira kuli-kuli panggul. Sehingga ada seseorang yang membawa barang cukup banyak, dia keberatan, maka dia membantu. Nah, dia membantu. Membawa barang dikira oleh orang yang punya barang ini tukang panggul. Mas, mas, tolong bawain dibawain di tengah jalan ternyata ada orang memanggilnya Tuan Monifah beli apa nih kira-kira begitu tentu saja yang punya barang jalan duluan tadi dia terkejut mendengar ada orang memanggil Tuan Khalifah akhirnya orang itu berhenti dia melihat ke belakang Baru dia perhatikan, rupanya yang dia suruh tadi Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Tuan khalifah, mohon maaf, saya sudah lancang menyuruh engkau. Mari serahkan barang itu kepada saya, biar saya saja yang bawa. Dari tadi kamu sudah nggak sanggup bawa sendirian, kewajiban saya membantu. Ini satu contoh. Jadi seorang pemimpin sehebat apapun dia, dia nggak bisa sendirian, dia butuh bantuan pihak lain. Makanya tadi tawadu itu penting. Tawadu itu penting untuk menunjukkan dia bukan hanya memang tidak hebat, nggak pantas dia berlaku sombong. Apalagi zaman sekarang kan pemimpin mana ada yang jalan sendirian. Jalan aja udah perlu bantuan. Ada pengawal di depan, ada pengawal di belakang. Kendaraannya berderet, Begitu. Yang ketiga adalah mengharapkan kritik dan saran. Seorang pemimpin itu dia berharap ada kritik dan saran dari orang-orang yang dipimpinnya. Makanya kata eh, Abu Bakar siddiq itu tadi, beliau mengatakan, Wa in ataktu wimuni. Apabila aku salah, betulkanlah aku sampai Umar bin Abdul uh, Umar bin Khattab sesudah mendengar kalimat ini Umar cabut pedang. Apa kata Umar di hadapan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan di hadapan kaum muslimin? Wahai Khalifah, akan aku luruskan engkau dengan ini. Kalau engkau minta dibetulkan, akan aku betulkan dengan ini. Akan aku luruskan engkau dengan ini. Abu Bakar Siddiq tidak marah. Ada rakyatnya, anak buahnya mengacungkan pedang. Hei Umar, dia nggak mengatakan Hei Umar, ini mah namanya bukan mau membetulkan, mau ngajak berantem. Abu Bakar tidak emosi seperti itu tidak. Nah, kenapa? Abu Bakar mengenal Umar memang begitu modelnya. Disitulah pentingnya seorang pemimpin mengenal orang yang dipimpinnya. Ini zaman sekarang kadang-kadang eh, kita yang harus mengenal pemimpin. Jadi mengharapkan kritik dan saran. Maka Umar bin Abdul eh, Umar bin Khattab meskipun dia begitu tadi gayanya, ketika dia nanti menjadi pemimpin, dia jadi khalifah, dia ditegur orang, dia dikritik orang, dia terima kritik itu. Apalagi kritiknya benar, kebijakan Umar salah. Ini sudah saya ceritakan pada pertemuan terdahulu. Bagaimana Umar mencabut kembali kebijakan yang sudah dikeluarkannya karena memang kebijakannya salah. Nah itu pentingnya kritik, pentingnya saran yang sempat berkata dan berbuat yang benar. Asidku amanah, benar itu amanah, jujur itu amanah. Pemimpin itu harus jujur. Tetapi dalam politik seringkali tidak ada kejujuran. Politik zaman sekarang itu seringkali tidak ada kejujuran. Akhirnya saling membantah antara yang satu dengan yang lain. Yang ini bilang ini begini, yang itu bilang begitu. Enggak benar itu. Hah? Siapa bilang enggak benar? Tidak selesai. Jadi berkata yang benar, berbuat yang benar itu adalah amanah. Ini sesuatu yang prinsip bagi seorang pemimpin. Makanya kalau ada kebohongan, ketidakjujuran dikatakan oleh Abu Bakar itu adalah khianat, pengkhianatan. Itu yang keempat. Nah, ketika ada masalah-masalah di suatu negeri, pemimpinnya jujur, itu cepat menyelesaikan masalah. Sekarang itu banyak masalah berputar-putar itu karena tidak ada kejujuran. Dalam rumah tangga juga begitu. Kita juga pemimpin dalam rumah tangga. Di rumah tangga kalau kejujuran ada masalah cepat selesai. Nah kemudian yang kelima adalah memenuhi hak-hak rakyat. Memenuhi hak-hak orang yang dipimpinnya. Makanya tadi kata uh, Abu Bakar as orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di hadapanku sampai aku bisa mengembalikan hak-haknya insya Allah. Jadi orang selemah apapun, kalau hak-haknya dirampas orang, ah, itu dia orang kuat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dia akan memperjuangkan, mengambil hak-haknya yang dirampas orang. Nah, kalau sekarang kan orang dizolimi. Misalnya, orang dizolimi, lalu mau memproses ke pengadilan misalnya. Nah, memproses ke pengadilan susah juga itu. Diperlukan kekuatan. Kekuatan apa? Di antaranya kekuatan dana. Nah, bagi Abu Bakar As-Siddiq, siapapun orang, selemah apapun dia, kalau ada hak-haknya yang dirampas, itu dia akan dibela, diperjuangkan sampai dia seperti orang kuat. Itu yang kelima. Yang keenam adalah memberantas kezaliman. Memberantas kezaliman. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wal qawiyyu minkum dha'ifa hatta aqadhu minhu insyaallah." Orang kuat di antara kamu adalah lemah di hadapanku sampai aku mengambil kembali hak-hak orang lain yang dirampasnya. Jadi sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, kalau dia merampas hak-hak orang lain, maka Abu Bakar Siddiq akan membelanya, akan akan mengambil apa yang dirampas itu, bukan membela akan diambil hak-hak orang lain yang dirampasnya untuk dikembalikan. Jadi nggak ada ketakutan seorang pemimpin dalam rangka memberantas kezaliman. Sekuat apapun orang-orang zalim itu. Nah, tetapi sayang, seringkali pemimpin itu tidak cukup berani untuk memberantas kezaliman Akhirnya kesoliman ada di mana-mana. Di pasar ada kesoliman. Kenapa? Karena pemimpin takut kepada preman. Preman yang menguasai lapak-lapak. Meskipun dia menguasai lapak yang di trotoar misalnya. Akhirnya orang-orang tidak bisa berjalan kaki di trotoar, orang berjalan kakinya di jalan raya karena berjalan kaki di jalan raya, akhirnya hak kendaraan umum eh, tidak bisa lagi lewat di situ kecuali cuma satu jalur. Dari dua jalur mobil bisa lewat satu jalur. Itu pun masih dirampas lagi oleh orang yang zalim. Sehingga orang bisa berdagang di jalan raya. Dirampas lagi. Begitu seterusnya. Nah ini yang terakhir, yang ketujuh, seorang pemimpin itu harus menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu harus menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ati'uni ma Allah wa rasulah." Taatlah kepadaku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya tapi kalau aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajibanmu untuk mentaati aku. jadi seorang pemimpin itu dia harus menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kalau dia sudah menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka nanti dia patut untuk kita taati. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, nggak ada keharusan kita untuk mentaatinya. Apalagi perintahnya dalam perkara-perkara yang tidak benar. Sehingga di dalam satu hadis dari Rasulullah dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam masalah maksiat. Pemimpin memang harus kita taati. Tetapi tidak mutlak ketaatan kita kepada pemimpin itu Makanya dipertegas oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, tidak mutlaknya ketaatan kepada pemimpin itu diisyaratkan di dalam ayat ini yang oleh para mufassir itu dikatakan ketaatan pada Allah mutlak. Makanya pakai ya ayyuhallazina amanu ati Allah. Ketaatan kepada Rasul juga mutlak. Makanya kalimatnya wa atiur rasulah tapi ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak. Makanya tidak pakai kata wa ati'u ulil amri. Cuma wa ulil amri minkum saja. Kan mestinya kalimatnya Allah wa ati'u rasulah wa ati'u ulil amri minkum. Tapi ternyata cuma kalimatnya Allah wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum Waktu menyebut ulil amri enggak pakai hatimu. Itu isyarat bahwa ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada manusia itu tidak mutlak. Kalau benar kita taati, kalau tidak benar jangan ditaati. Inilah akhlak karakter pemimpin yang tercermin dalam pidatonya Abu Bakar As-Siddiq waktu dilantik menjadi khalifah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.